Kemudian kembali beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu pada bait yang ke-190 dan bait ke-191. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa khuffifat inna faqallal amalu. Dan inna itu dapat dibaca dengan takhfif. Artinya hanya dibaca dengan in tanpa tasydid. Faqallal amalu. Maka ketika inna itu dibaca dengan ringan, hanya dibaca in, itu jarang beramal. Karena asalnya inna itu menasabkan mubtada' menjadi isim inna, kemudian merofakkan khobar menjadi khobar inna. Akan tetapi kalau inna dibaca dengan takhfif, dengan ringan, itu dia jarang beramal. Maka biasanya atau seringnya itu tidak beramal. Watal zamulamu ida ma malu dan ditetapkan lam pada khobar inna tersebut jika tuh malu jika amalannya itu ditinggalkan. Artinya in itu ketika masuk ke betadak dan khobar, kemudian tidak tidak beramal, artinya amalannya ditinggalkan, maka khobarnya itu didatangkan bersama lam. Khobarnya didatangkan bersama lam. Kemudian beliau melanjutkan pada bait berikutnya, وَرُبَّمَسْتُغْنِيَ عَنْهَا إِنْ بَدَى مَنَاطِقٌ أَرَادَهُ مُعْتَمِدًا Dan memungkinkan untuk dikecualikan dari lam tersebut. Artinya apa? Ada kondisi di mana ketika in itu masuk ke mubtada dan khobar, in yang bermakna inna ya, itu Tadi asalnya itu khobar bersambung dengan lam. Namun memungkinkan lam itu tidak disebutkan, ya ditinggalkan. Kapan itu? In bada manatikun aradahu mu'tamida. Jika sudah jelas apa yang ingin disampaikan oleh penutur, oleh orang yang mengucapkan. Ya. Jadi kalau si penutur atau si orang yang mengucapkan itu sudah jelas maksudnya, bahwa itu maksudnya adalah taukit makna inna, maka memungkinkan tidak didatangkan lam di situ. Karena kita bersandar pada makna yang dimaksudkan. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan kedua bait ini. Beliau hafizahullahu taala mengatakan, "Idza khuffifat inil maksurati falaha halatani." Jika inna atau dibaca in di sini, in yang kasroh, atau jika inna itu ditakhfif menjadi in yang kasroh, maka dia memiliki dua keadaan. Nah, apa yang dimaksud dengan inil maksuroti? Mengapa dikatakan dengan kasroh? Kita lihat catatan kaki. Takhfifuha mentakhfif inna yakunu bihadfin nunithaniyatil maftuhati. Itu dengan cara menghapus nun yang kedua, di mana nun tersebut itu berharokat fathah inna. Ya, inna itu seolah-olah nunnya ada dua. Nun yang pertama itu adalah nun yang sukun. Kemudian, maaf, nun yang pertama itu adalah nun yang sukun. Kemudian nun yang kedua itu adalah nun yang fathah. Sehingga dibaca inna. Nah, di sini cara mentakfifnya, meringankannya itu dengan menghapus nun yang kedua yang fathah tadi wa ibqa'il ula sakinatan. Dan menyisakan nun yang pertama dalam keadaan sukun. Wa tuharraku bil kasri lil tiqa'is Dan nanti nun sukun tersebut itu akan diberi harokat dengan kasroh. Karena apa? Karena untuk membebaskan diri dari pertemuan dua sukun. Kama sataro fi ba'dil amthilati. Sebagaimana nanti engkau dapat melihatnya di sebagian contoh. Kita kembali ke atas. Yaitu mengenai bahwa in, yang kasroh tadi itu falaha halatani. Itu memiliki dua keadaan. Al-ula, keadaan yang pertama, an yaliya halismu bahwa in tersebut itu diikuti oleh isim. Artinya setelah in, kemudian isim. afaniatu keadaan yang kedua, an, an hal fi'lu. Diikuti oleh fi'il. Berarti keadaan yang kedua setelah in, itu fi'il. Ammal ula, adapun yang pertama, apa itu yang pertama? Wahiyallati yali halismu, yaitu in yang diikuti oleh isim, fayajuzu hal ihmalu. Maka boleh in yang diikuti oleh isim tersebut, itu boleh meninggalkan amalan dari inna. Artinya setelah inna, seharusnya kan mansub isim inna. Kemudian khobar inna marfu. Tetapi di sini diperbolehkan meninggalkan amalannya. Artinya baik isim inna maupun khobar innanya itu dibaca marfu. Wahadha huwal kathiru. Dan meninggalkan amalan inna inilah yang banyak di ucapan orang Arab. Wayajuzu hal i'malu. Dan dibolehkan juga untuk in yang diikuti oleh isim, itu i'mal. Artinya beramal seperti amalnya inna. Setelah in, kemudian isim yang mansub, kemudian setelah itu isim yang marfu. Wayaku nusmuha isman zohiron. Wayaku nusmuha isman zohiron. Dan jadilah isimnya, yaitu isim in di sini, itu sebagai isim yang zohir. La domiron. Tidak berubah domir. Wa idza uhmilat lazimatil lamu fi khabaril mubtada'i ba'daha. Dan jika amalan dari inna itu ditinggalkan, berarti tetap marfu sebagai mubtada' dan khobar, maka ditetapkan lam yang bersambung dengan khobar mubtada' yang datang setelah mubtada'. Mengapa ditetangkan lam tersebut? Li tufarriqa bainaha wa baina inin nafiyati. Ini kaidah yang penting. Mengapa khobar itu kalau didahului oleh in yang ditakhfif, itu harus bersambung dengan lam, Li tufarriqa bainaha wa baina inin nafiyati. Supaya engkau dapat membedakan antara in yang berasal dari inna yang ditakhfif dengan in yang bermakna nafiyah, bermakna penafian, ya, menegasikan, kalimat negatif. Maka in kalau ada di awal kalimat, di awal jumlah, itu ada kemungkinan in itu adalah inna yang ditakfif, atau in yang bermakna nafiyah. Maka untuk dapat dibedakan, itu in yang bermakna inna yang ditakfif itu khobarnya bersambung dengan lam. Ya, sehingga untuk supaya engkau dapat membedakan antara in yang berasal dari inna yang ditakfif dengan in yang bermakna nafi. Walihada dan oleh karena itu tusammal lamal fariqata. Lam ini dinamakan sebagai lam fariqah. Lam yang membedakan wala mal fasli dan lam yang memisahkan. Nahwu contoh dari kaidah yang ada di paragraf ini in khalidun la musafirun. In khalidun la musafirun. Sungguh Khalid itu sedang bepergian. Maka asalnya di sini itu adalah inna khalidan musafirun. Inna kholidan musafirun. Kemudian innya diringankan. Ya, sehingga dibaca in. Kemudian ditinggalkan amalannya sehingga kholidun tetap marfu. Kemudian tadi yang asalnya inna kholidan musafirun di sini khobarnya disambung dengan lam. Menjadi in kholidun la musafirun. Mengapa tadi perlu didatangkan lam? Karena kalau tidak ada lamnya, contoh menjadi in kholidun musafirun, dikhawatirkan nanti in di sini dipahami bermakna penafian. Ya bahwa kholid tidak bepergian. Maka untuk menegaskan bahwa in di sini adalah inna yang diringankan, itu didatangkan lam yang bersama dengan khobar. Kemudian fa'in amilat lam talzamil lamu. Kemudian jika in inna itu ditakhfif namun tetap beramal ya sehingga tetap setelah in itu isim inna yang mansub kemudian khobar inna yang marfu tetap beramal maka apa lam talzamil lamu maka lam tidak ditetapkan bersama dengan khobar. Mengapa? Li'annaha la taltabisu bi'inin nafiyati. Karena kalau tetap beramal, maka tidak lagi menjadi samar atau rancu dengan in nafiyah. Ya, kalau tetap beramal, kita tetap tahu bahwa in tersebut itu pasti inna yang ditakfif, diringankan. Mengapa? Li'annan nafiyata la tansibulisma wa tarfa'ul khobaro. Karena in yang menafikan itu tidak menasabkan isim dan juga tidak merofakkan khobar. Nahwu contohnya, in kholidan musafirun. In kholidan musafirun. Nah, di sini kita lihat kholidan itu mansub. Berarti di sini in itu beramal seperti amalannya inna. Sehingga mansub isim yang datang setelahnya. Maka di sini pembaca tahu bahwa in di sini tidak mungkin inna fiyah. Karena inna fiyah itu tidak menasobkan isim dan juga tidak merofakkan khobar. Kemudian kita lanjutkan. Wa in wujida qorinatun ma'nawiyatun au lafziyatun tubayyinul maqsuda bi'in dan jika terdapat korinah atau petunjuk, baik petunjuk itu petunjuk yang maknawi atau petunjuk yang berupa lafat, yang menjelaskan makna dari in atau maksud dari in. Apa maksud atau makna dari in? Wahuwa taukidu, yaitu penekanan, taukid. Ya, jadi kalau terdapat suatu petunjuk, ya baik petunjuk itu maknawi atau lafzi yang menunjukkan atau menjelaskan maksud dari in yang bermakna taukid. Maka apa? Ustughniya anil lami. Maka lam dapat dikecualikan pada jumlah tersebut. Artinya lam tidak perlu didatangkan bersama dengan khobar. Mengapa? Li'adamil labsi karena tidak adanya kerancuan atau kesamaran di situ. lul maknawi ma'nawiyati, maka contoh dari jumlah yang ada innya dan ada korinah maknawinya. Ada petunjuk maknawi. Contohnya bagaimana? Inil istiqomatu sa'adatut daroini. Inil istiqamatu sa'adatut daraini. Sesungguhnya istiqomah itu merupakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, dua dunia, dunia dan akhirat. Maka perhatikan di sini innya itu dibaca takhfif. Ya, in. Kemudian ini contoh dari in yang maksurah tadi, in yang dibaca kasroh karena dia bertemu dengan sukun yang ada pada lam. Ya, ini listiqomati. Maka karena ada sukun ya pada lam, ya, maka karena untuk membebaskan dari pertemuan dua sukun, harokatnya dibaca dengan kasroh. Fahiyya mukhoffafatun. Ya, maka in di sini itu tidak mungkin in nafiyah tetapi pasti in yang bermakna taukid, penekanan. Ya, tidak mungkin in yang bermakna penafian. Mengapa? Li'annal makna yafsudu ala tibariha nafiatan. Karena maknanya akan rusak kalau kita menganggap in tersebut itu adalah in penafian. Kalau misalnya kita anggap in di situ adalah in penafian, maka saat listiqomatu sa'adatu daraini. Istiqomah bukanlah kebahagiaan dunia dan akhirat. Maknanya rusak. Ya, karena maknanya akan rusak kalau in itu dibaca dengan atau dimaknai dengan penafian, maka pasti in di sini itu adalah in yang berasal dari inna yang ditakhfif, yang bermakna taukid penekanan. Wa minhu syairi. Dan contoh juga yang ada korinah maknawi itu adalah ucapan seorang penyair. penyair seorang penyair mengatakan, Wa nahnu ubatut daimi min ali malikin. Dan kami adalah orang-orang yang menolak kezoliman dari keluarga Malik. Wa in malikun kanat karomal ma'adini. Dan sesungguhnya Malik atau keluarga Malik itu adalah orang yang ya karomal ma'adini. Ya, nanti akan dijelaskan maksudnya ya mulia asalnya dan terhormat keturunannya. Ya, maka kami keluarga dari Malik itu menolak adanya kedoliman. Di sini korinahnya adalah wa in malikun kanat karomal ma'adini. Ya, di sini in di sini itu tidak mungkin in yang nafiah. Ya, pasti penekanan karena kalau penafian maknanya rusak. Maka mengatakan bahwa dan Malik itu bukanlah ya keluarga yang mulia asalnya dan terhormat keturunannya. Ya, malah menafikan, tidak mungkin. Maka di sini pasti in itu adalah inna yang ditakhfif, yang bermakna penekanan. Kita lihat catatan kaki, ubatun jam'u abin. Ubatun adalah jamak bagi abin. Ka kudotin wa kodin, Sebagaimana kudotun adalah jamak bagi kodin. Ismu fa'ilin min aba ya'ba. Dan abin itu adalah isim fa'il dari aba ya'ba, enggan. Ya, tidak mau, ya menolak. Ai imtana'a, ya maksudnya adalah aba ya'ba adalah imtana'a, enggan menolak. doimu dan maks makna dari ad doimu itu adalah azzulmu, kedoliman. Malikun, malikun yang dimaksud dalam syair tersebut adalah ismu abi qabilati syairi yaitu nama dari leluhur yang menjadi pendahulu dari kabilah atau kaum dari penyair tersebut. Kemudian karomul ma'adini yang dimaksud dengan karomul ma'adini di dalam syair tersebut adalah karimatul usuli wa karimatul usuli syarifatul manbati yaitu mulia asalnya dan terhormat keturunannya. Kemudian kita kembali ke atas, faqad taraka syairul lama fi qawlihi wa in malikun kanat. Maka sungguh penyair meninggalkan lam yang ada pada khobar. Ya. Jadi khobarnya tidak bersambung dengan lam di sini. Ya wa in malikun kanat ya langsung tidak la kanat. Mengapa? dan ala zuhuril muradi. Karena bersandar kepada jelasnya makna. Ya, maknanya sudah jelas, tidak mungkin ini penafian. Nah, apa maksudnya muradnya? dalalati maqamil iftikhari fi syatoril baiti alal isbati. Ya, karena ada, ada petunjuk. Petunjuknya apa? Maqamul iftikhari yaitu konteks membanggakan keluarga Malik. Fi syatoril baiti, ya, pada bagian bait yang awal, alal isbati. Ya, dan ini menetapkan ya bahwa keluarga Malik adalah keluarga yang mulia yang menolak kezaliman. Kemudian kita lanjutkan. Nah, tadi itu adalah contoh dari korinah yang maknawi. Wa mithalul lafziyati dan contoh dari korinah yang lafzi, yang berupa lafad. Inil fi'lul jamilu len yadhi'a. Inil fi'lul jamilu len yadhi'a. Ini contoh yang lafzi. Ya sesungguhnya perbuatan yang baik, yang indah itu tidak akan sia-sia. Ya inil fi'lul jamilu len yadhi'a. Maka di sini pasti in di sini itu dari inna yang ditakhfif. Karena secara lafat itu tidak mungkin e, karena yang khobarnya itu berupa penafian, ya, lan penafian. Nah, tidak mungkin sesuatu yang dinafikan kemudian dinafikan kembali. Ya, dalam bahasa Arab itu sangat jarang. Ya. Nanti akan ada penjelasannya. Kemudian wa minhu qaulu syairi dan di antaranya adalah ucapan seorang penyair. Inil haqqu la yakhfa 'ala dhi basiratin. Sesungguhnya kebenaran itu tidak tersembunyi dari orang yang cerdas. Wa in huwa lam ya'dam khilafa mu'anidi. Ya dan sungguh dia itu tidak berselisih dengan orang yang menentang. Maka perhatikan inil haqqu la yakhfa. Ya. Di awal khabarnya eh, khobarnya itu berupa penafian. Maka di sini in yang ada di awal itu juga tidak mungkin berupa penafian. Ya, bagaimana penjelasannya kita lihat di bawahnya fa inna wujudalan fil mithali wala fil baiti karena adanya lan pada khobar yang pertama yaitu inil fi'lul jamilulan yadhi'a kemudian wala fil baiti dan juga la yang ada pada bait yaitu inil haqqu la yakhfa ala dhi basiratin yub'idu an takuna in nafiyatan maka kalau khobarnya lan, ada lan, atau ada la, atau ada penafian, itu hampir tidak mungkin atau sangat jauh kemungkinannya bahwa in yang ada di awal itu adalah in nafiyah. Bagaimana penjelasannya? Li'anna idkholan nafyi 'ala nafyi li'ibtalil awwali qalilun jiddan fil kalamil fasihi. Ini perhatikan karena mendatangkan penafian untuk suatu mubtada yang sudah dinafikan. Ya, jadi mubtada'nya sudah dinafikan, kemudian khobarnya berupa penafian li'ibtalil awali untuk membatalkan penafian yang pertama. Itu apa? Qalilun dan fil kalamil fasihi. Itu sangat jarang dalam ucapan orang Arab yang fasih. Berarti penafian dinafikan lagi. Karena secara umum kalimatnya menjadi panjang, ya berputar-putar, dan ya sulit dimaknai atau sulit dipahami maksudnya. Dalam bahasa kita pun misalnya saya katakan, tidaklah saya itu bukan seorang pelajar. Ya, tidaklah saya itu bukan seorang pelajar. Itu sama saja saya mengatakan, saya adalah seorang pelajar. Karena bukan itu akan membatalkan tidak. Nah, itu dalam kalimat yang fasih itu sangat jarang digunakan. Is ya, sedangkan yumkinu an ya'tiyal kalamu musbatan min awalil amri. Ya, sedangkan memungkinkan untuk mendatangkan kalam tersebut sebagai kalam yang musbat, kalam yang positif. Daripada daripada dinegasikan di negatifkan dua kali, ya, lebih baik min awalil amri sejak awal itu didatangkan sebagai kalimat yang positif. Lebih sederhana, lebih mudah dipahami, lebih ringkas, lebih fasih. Min ghairi hajatin ila nafyin nafi. Ya, tanpa ada perlu kepada penafian yang didatangkan kepada penafian al-mu'addi lil isbati ba'da tatwilin ya di mana menafikan penafian itu dapat menghasilkan isbat penetapan namun ba'da tatwil ya setelah kalimatnya itu menjadi panjang ya mungkin bertele-tele berputar-putar sehingga secara lafat itu sudah uh, tidak atau sangat jauh kemungkinannya kalau menurut ucapan orang Arab yang fasih. Wa fihi qarinatun ma'nawiyatun. Nah, di sini selain ada petunjuk lafzi, juga ada petunjuk maknawi sebagaimana yang sebelumnya. Mengapa fa inna nafian nafi itsbatun? Karena menafikan penafian itu adalah menetapkan, ya maknanya menetapkan. Kalau misalnya in tersebut itu dianggap sebagai nafi, fayakunul makna, maka jadilah maknanya al-haqqu yakhfa ala dhi basiratin. Ya. Karena in dan lanya saling meniadakan, dihilangkan. Menjadi al-haqqu yakhfa ala dhi basiratin. Kebenaran itu tersembunyi dari orang yang memiliki basirah, cerdas. Ya maka ini maknanya rusak. Ya, wa fasaduhu zahirun, maka kerusakan maknanya itu sangat jelas. Kemudian kita lanjutkan wa madhhabu sibawaihi anna hadhihi lama hiya lamul ibtidai. Dan madhab yang dipegang oleh sibawaihi bahwa lam yang ada tadi ya misalnya in zaidun lam musafirun tadi, lam di sini itu adalah lam ibtidak. Menurut si bawaih dan madhab yang beliau ikuti. Wadhahaba Abu Ali farisiyu dan Abu Ali al-Farisi rahimahullahu taala berpendapat ya beliau adalah ahli nahwu yang mengikuti madhab Basrah ila annaha ghairuha ya bahwa lam tersebut itu adalah lam yang lain. Ya, berarti Abu Ali Al-Farisi, ulama dari madhab Basroh, itu berpendapat lam tersebut itu bukan lam ibtidak, tetapi lam yang lain. Wujud, wujud tulibat lil farqi, yang didatangkan untuk memisahkan, membedakan. Maka tadi dinamakan lam fariqoh tadi, ada yang menyebutkannya demikian. Wahada huwa zohiru Dan ini adalah yang zohir yang tampak. Yang lebih tepat juga menurut Syekh Abdullah Al-Fauzan Khafidahullah ta'ala bahwa lam ini bukan lam ibtidak. Tetapi lam yang fariqah. Karena zohirnya demikian. Bagaimana zahirnya? Lidukhuliha fi mawadi'a la tadakhulu fiha la mulibtidai. Karena lam fariqoh tersebut itu dapat masuk pada kedudukan-kedudukan, yang lam ibtidak itu tidak dapat masuk ke dalam kedudukan-kedudukan tersebut. Kemudian وَيَذْهَرُ أَفَرُ الْخِلَافِ khilafi fi nahwi qawlihi sallallahu alaihi wasallama eh, Dan tampak pengaruh dari perbedaan pendapat dari ulama nahwu ini dalam contoh yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda qad alim qad alimna in kunta lamuqinan bihi ya qad alimna ya di sini an kunta la muqinan bihi. Nah, ini pengaruh perbedaan pendapatnya. Kalau di sini qad alimna an kunta la muqinan bihi. Qad alimna an kunta la muqinan bihi. Sungguh kami telah mengetahui bahwa engkau adalah orang yang yakin. Ya, kita lihat catatan kaki dari hadis ini Hadal hadithu fi su'alil mayyiti fi qabrihi. Hadis ini itu merupakan pertanyaan kepada mayit dalam kuburnya. Yaitu ketika seorang mayit itu didatangkan kepada wujud seorang laki-laki. Kemudian mayit tersebut menjawab, laki-laki tersebut adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian dikatakan kepada mayit tersebut kalimat tadi, Ya qada alimna an kunta lamuqinan bihi. Sungguh kami telah mengetahui bahwa engkau yakin beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qad rawahul Bukhari. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala. Wad-dhamiru fi qawlihi bihi ya'udu 'ala rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dan domir yang ada pada bihi itu kembalinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tadi karena didatangkan seorang laki-laki, wujud laki-laki kemudian ditanya, siapa laki-laki ini. Kemudian orang yang dimudahkan untuk menjawab akan menjawab bahwa laki-laki tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang ya, dimudahkan dalam menjawab pertanyaan kubur ini. Nah sehingga mukinan bihi itu maksudnya engkau adalah yakin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unzur ini dapat dilihat pada Fathul Bari, pada kitab Fathul Bari, syarah dari hadis Bukhari, buah karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Mujallad Al-Awwala pada jilid yang pertama, Safhata ini wa thamanina wa mi'atin. Sofhata ini wa thamanina wa mi'atin. Pada halaman 182. Nah, kita kembali ke atas. Apa maksudnya pengaruh dari perbedaan pendapat ini? Fa'alal awwali, kalau mengikuti pendapat yang pertama, yaitu menganggap lam tersebut adalah lam ibetidak, yajibu kasru hamzati in. Maka wajib hamzah pada in itu dibaca dengan kasroh. Menjadi qad alimna in kunta lamu qinan bihi. Mengapa li'annaha ba'da fi'lin min af'alil qulubi? Karena in tersebut itu datangnya setelah fiil yang termasuk af'alul kulub yaitu alima di sini. Alima termasuk af'alul kulub Kemudian datang setelah itu maka wajib dikasroh. Wa qad anil amali. Dan af'alul kulub ya kalau misalnya setelah itu datang lam ibe maka ada ta'liq di situ Ya, sudah ada pembahasannya mengenai taklik untuk af'alul muqarabah. Apa maksud dari taklik Yaitu batalnya amalan. Ya, secara lafat itu amalannya batal. Walaupun secara makna tetap ya, tetap ada. Namun secara lafat itu batal, itu taklik taklik Maka di sini terjadi taklik Apa yang menjadi mu'aliknya bila mili betidai? yaitu dibatalkan dengan adanya lam ibtidak. Kama taqaddama, sebagaimana telah berlalu penjelasannya pada af'alul qulub. Wa ala dan mengikuti pendapat yang kedua bahwa lam tersebut adalah lam fariqah, itu yajibul fathu. Maka wajib dibaca fathah. Jadi qada alimna an kunta lamu kinan bihi. Mengapa? Litolabil amililaha. Ya, karena tuntutan dari amil untuk dibaca fathah. Mengapa ba'dat ta'wili? Karena nanti an dan seterusnya itu ditakwil sebagai masdar. Kemudian walaisatil fariqatu minal mu'alliqati dan bukanlah lam fariqah atau lam fariqah itu bukan merupakan mu'alliq bukan sesuatu yang membatalkan amalan dari af'alul qulub ini dapat dilihat pada bab af'alul qulub qala ibnu malikin Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan dalam Alfiyah beliau wa khuffifat in ay al maksurati Ya, dan yang dimaksud dengan khufifat in atau inna, yaitu adalah in yang kasroh tadi. Faqollal amalu. Ya, apa maksudnya faqollal amalu? Ai wa kathura ihmaluha. Ya, maka mafhumnya di sini yang dapat dipahami itu adalah yang banyak itu meninggalkan amalan dari inna. Walazima maji ulami ba'daha. Ya, kemudian wajib atau ditetapkan adanya lam yang ada pada setelahnya, yaitu berarti khobar dari in tersebut. Kemudian warubbama turikat hadihillamu in zoharol makna. Dan memungkinkan untuk ditinggalkan lam tersebut, lam yang bersambung dengan khobar tersebut, Ya, in dhaharul makna, kalau maknanya sudah jelas. Makna yang apa? Alladhi aradahul mutakallimu. Ya, makna yang dimaksudkan oleh penutur tadi. Ya, tadi kalau maknanya sudah jelas, itu tidak perlu didatangkan uh, lam ibtida. Ya. Kemudian mu'tamidan ala qorinatin tuwaddihul maqsuda. Sehingga cukup bersandar pada petunjuk yang petunjuk tersebut itu sudah memperjelas maksudnya, yang memperjelas maksudnya. Baik korinahnya itu berupa korinah yang lafzi atau korinah yang maknawi. Kemudian wayajuzu fathul mimi Ya, dan boleh pada mu'tamidan ini, itu mimnya dibaca dengan fathah. Menjadi apa? Mu'tamadan. Ya, jadi isim maf'ul dari i'tamada, i'tamidu. Kalau mu'tamidan itu kan isim fa'il. Nah, kalau mu'tamadan dengan memfathahkan mim, itu menjadi isim maf'ul. Mengapa? Ala annahu halun min maf'uli aradahu. Karena mu'tamadan itu dianggap sebagai hal keadaan dari maf'ulnya aradahu. Ya, hal dari hu tersebut. Ya. Jadi maknanya bagaimana? Ai in zoharul ma'na alladhi aradahu natiqu mu'tamadan alaihi. Jika jelas makna yang dimaksudkan oleh penutur, oleh orang yang mengucapkan, yang dapat dijadikan sandaran. Ya, jadi boleh dibaca mu'tamadan, boleh mu'tamidan. Kemudian beliau melanjutkan min ahkami inna idha khuffifat. Jadi antara hukum-hukum bagi inna jika inna itu dibaca dengan takhfif, dibaca in tadi. Kemudian beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-192 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wal fi'lu in lam yakuna sikhon fala tulfihi ghaliban bi in dhi musala ya wal fi'lu in lam yakuna sikhon fala tulfihi ghaliban bi in dhi musala dan fi'il itu kalau fi'ilnya bukan berupa fi'il nasikh maka secara umum itu dia tidak didatangkan setelah in. Ya, tidak disambung atau didatangkan setelah in. Tadi dikatakan bahwa setelah in itu bisa isim atau fiil. Nah, di sini kalau fiil itu biasanya fiilnya nasikh. Kalau fiilnya bukan nasikh, itu tidak didatangkan in yang berasal dari inna yang di takhfif. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan hadhil halatu tsaniyatu li'in ba'da takhfifi. Ini adalah keadaan yang kedua bagi in yang sudah ditakhfif, ya, yang asalnya inna kemudian ditakhfif menjadi in. Wahia an hal fi'lu yaitu setelah in tersebut itu didatangkan fiil atau in tersebut diikuti oleh fiil. Fayajibu ihmaluha. Maka wajib meninggalkan amalan dari inna. Mengapa? Lizawal ikhtisasiha bilismi. Karena setelah inna, itu kemudian atau in, kemudian datang fiil, itu wajib meninggalkan amalannya. Mengapa? Karena kalau setelah in itu fiil, itu sudah hilang ya kekhususannya dengan isim. Karena kita tahu bahwa setelah inna itu pasti isim. Ya, karena inna masuknya ke jumlah isminya. Nah, kemudian kalau ditakhfif menjadi in itu boleh kemasukan isim atau boleh fiil. Sudah hilang kekhususannya bagi isim. Kita lihat catatan kaki. Wa ala hadha falaysa lahasmun wala khobarun. Dan oleh karena itu, kalau setelah in tersebut, itu fi'il, itu tidak ada isim in dan tidak ada khobar in. Waqila bijawazi i'maliha. Dan ada juga ulama yang berpendapat bahwa boleh tetap beramal. Nah, kalau beramal seperti apa? Wa nusmuhah rosyakni mahzufan. Ya, dan jadilah isim dari in tersebut itu adalah domir sya'an yang dihapus. Wal jumlatul fi'liyatu khobaroha. Dan jumlah fi'liyah itu menjadi khobar bagi innya. Ini salah satu pendapat. Kita kembali ke atas. Wal ghalibu an yaliyaha fi'lun min minal af'alin nasikhati. Dan biasanya yang mengikuti in itu adalah fi'il yang merupakan golongan dari fi'il nasikh. Apa contohnya? Mithlu kana au dhanna. Ya, contohnya adalah kana dan dhanna atau dhanna. Wal madin nasikhu aktsaru minal mudhari'i. Dan setelah in itu kalau berupa fi'il nasikh itu mayoritas berupa madhi. Ya, madhinya nasikh itu lebih sering muncul daripada bentuk mudhari'nya. Fal madhi nahwu. Contoh dari fi'il nasikh yang madhi yang datang setelah in itu adalah contohnya in wajadnal kadzdzaba la ab'ada min ihtiramin nasi wa tauqirihim ya in wajadnal kadzdzaba la ab'ada min ihtiramin nasi wa tauqirihim ya sungguh kami dapati para pendusta itu jauh dari pemuliaan manusia dan penghormatan mereka. Maka di sini kita lihat bahwa setelah in itu wajada. Ya, wajada. Atau karena ini fi'il nasikh berarti wajadanya termasuk af'alul qulub. Berarti maknanya dhanna. Ya, sungguh kami menyangka bahwa para pendusta itu jauh dari pemuliaan manusia dan penghormatan mereka. Maka wajada di sini termasuk af'alul kulub, Ya, af'alul kulub termasuk af'alun nasikhah dan di sini dalam bentuk maudhi. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-143 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah Dan sungguh hal tersebut dalam hal ini adalah pemindahan kiblat itu terasa perkara yang besar ya merupakan perkara yang amat berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini perhatikan setelah in itu kanat. Ya, kanat. Dan kanat di sini itu adalah fiil nasikh dan berupa fiil yang madhi. Kita lihat catatan kaki dari ayat ini. In mukhaffafatun minasaqilati muhmalatun. In yang ada pada ingkana rotan itu adalah in dari yang berasal dari inna yang diringankan. Yang dari sakilah dari inna. Muhmalatun yang dia itu uh, ditinggalkan amalannya. rotan lam yang ada pada rotan itu adalah Al-lamu fariqotun. Ya, lam yang ada di situ adalah lam fariqoh. Wa kabirotan khobaru kana. Kabirotan itu mansub sebagai khobar kana. Wasmuha domirun mustatirun ya'udu ala ma taqaddama. Dan isim kananya itu adalah domir yang domir mustatir yang kembali kepada yang sebelumnya. Ya, yaitu apa? Wa in kanatit tauliyatu ilal ka'bati. Ya, dan sungguh ya tadi perubahan atau pembalikan kiblat menuju Ka'bah itu adalah lakabirotan, sesuatu ya perkara yang agung atau berat. Illa alal ladhina, ya kemudian illa alal ladhina, jarun wa majrurun muta'alliqun kabiratan adalah jar majrur yang terkait dengan kabirotan tadi. dakhalat illa lil makna. Ya, kemudian di situ dimasukkan illa itu hanya untuk makna saja. Walam yataghayyaril i'rabu. Dan i'rabnya di situ tidak berubah dengan uh, illa. Jadi walam yataghayyaril i'rabu. I'rab tidak berubah. Mengapa? Li'annahu istithna'un mufarrohun. Karena ilah yang ada di sini adalah istifna yang mufarroh. Kama sayati, sebagaimana nanti akan datang penjelasannya, insya'allahu istifna'i, dalam bab istifna'. Kita kembali ke atas. Wal mudhari'u dan contoh dari yang mudhari' nahwu contohnya in yakadu dzalilu la ya'luful hawanu in yakadu dzalilu la ya'luful hawanu ya, sesungguhnya orang yang rendah itu menjadi terbiasa dengan kehinaan maka di sini setelah in itu didatangkan mudhari' yaitu kada yakadu Oh, berarti karena ini termasuk dari af'alul muqarabah, berarti ada bermakna hampir, berarti sesungguhnya hampir-hampir orang yang rendah itu menjadi terbiasa dengan kehinaan. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ini juga contoh yang mudor yang tadi dalam Asy-Syu'ara ayat ke-186 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa inna wa inna dhunnuka laminal kadhibin dan sesungguhnya kami ya di sini bermakna yakin bahwa engkau termasuk orang-orang yang berdusta Maka di sini kita dapat melihat bahwa in di sini itu kemudian setelah itu datang zonna yazunnu. Ya, bentuk mudoriknya menjadi yazunnu kemudian nazunnu. Maka ini contoh dari yang fiil mudorik Kita lihat catatan kaki Al-kafu maf'ulun awalun Kaf yang ada pada nazunnuka itu adalah maf'ul yang pertama dari nazunnu. Wali, wala minal kadhibina sadda masaddal maf'uli tsani. Kemudian laminal kadhibina itu menempati kedudukannya maf'ul yang kedua dari nazunnu. Mengapa li'annal amila ulliqa anhu billami? karena amilnya yaitu nadhunnu itu dibatalkan amalannya ditaklik dengan adanya lam. Kama sayati insyaallahu. Sebagaimana nanti akan datang penjelasannya insyaallahu. Kita kembali ke atas. Wa an yaliyaha ghairun nasikhi. Dan jarang in yang berasal dari inna yang diringankan itu diikuti oleh fiil yang bukan nasikh. Kalmaldi fi qawlihim, eh, ini contoh yang jarang, fiilnya bukan nasikh, itu kalau yang maldi seperti ucapan sebagian orang Arab. In konna'ta kitabaka la sauton. Ya, in konna'ta kitabaka la Ya, apa maksudnya? Kita lihat catatan kaki. Ai innaka qanna'ta kitabaka sauton. Ya sesungguhnya engkau ya, menyembunyikan kitabmu dengan uh, cemeti, ya dengan cambuk. Atau apa maknanya? tahu ala roksihi bisauti. Engkau meletakkannya di atas kepalanya Ya, meletakkan kitabnya di atas kepalanya dengan saut, dengan cambuk atau cemeti. Fasoro kalqina ilahu. Maka seolah-olah itu menjadi seperti ya, tudung atau penutup kepala atau sorban baginya. Maka di sini in konna'ta kita bakala sauton fa in mukhaffafatun maka innya adalah mukhaffafah. Wa kita baka maf'ulun awwalun. Kemudian kita baka, kita banyak adalah maf'ul yang pertama. Wa la kemudian la sauton allamu fariqotun. Lamnya adalah lam fariqah. Kemudian sauton, wa sauton maf'ulun thanin. Sauton adalah maf'ul yang kedua. Kita kembali ke atas. Wa qawlul mar'ati atau wa qaulil mar'ati. Kemudian e, contohnya itu contoh yang bukan fiil nasikh itu ada pada ucapan seorang wanita. Eh, apa ucapannya? Shallat yaminuka in qatalta la musliman. Hallat alaika uqubatul muta'ammidi. Ya, lumpuh tangan kananmu Ya, sungguh engkau telah membunuh ya, seorang muslim. Maka ya sudah pasti turun ya, pasti akan turun bagimu balasan ya, balasan yang sudah diharapkan. Atau balasan atas ya kesengajaanmu membunuh seorang muslim. Atau kita lihat catatan kaki maksud dari syair ini atau ucapan ini. Ya al-baitu kata binti Zaidin. Atau al-baitu kata binti Zaidi beni Amri beni Nufailin al-Qurashiyyati al adawiyati Bait ini adalah milik Atikah bintu Zaid bin Amr bin Nufail al-Qurashi al-Adawiyah al-Qurashiyah al-Adawiyah radhiyallahu anha. Mengapa beliau mengucapkan seperti itu? Tarfi zaujaha. Ya, beliau meratapi suaminya atau kematian suaminya, meratapi kematian suaminya. Siapa suami beliau? Az-Zubair bin Al-Awwami. Az-Zubair bin al-Awam Az-Zubair bin al-Awami radhiyallahu anhu yaitu Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Maka di sini istri beliau yaitu Atikah bintu Zaid bin Amr bin Nufail Al-Qurasyiyah Al-Adawiyah radhiyallahu anha meratapi kematian suaminya. Wa tad'u ala amri bani Jurmuzin. Ya watada'u ala Amri bin Jurmuzin qatilihi. Maka beliau berteriak atau menyeru kepada Amr bin Jurmuz. Dan Amr bin Jurmuz adalah orang yang membunuh Az-Zubair bin Awam. Maka apa syallat, apa maksud dari syallat tadi? Asabahu asyalalu, yaitu tertimpa kelumpuhan. Wahuwa fasadul yadi. Maksudnya tangannya menjadi rusak, lumpuh. Mengapa li'annaka qatalta musliman bi ghairi haqqin? Karena engkau membunuh seorang muslim tanpa adanya hak. Kemudian halat, apa yang maksud dengan halat? Nazalat wa wajabat. Maksudnya adalah la musliman, maaf, nazalat wa wajabat. Maksudnya adalah uh, turun dan pasti. Itu makna dari halat. Kemudian lam musliman, maksud dari lam musliman, allamu fariqotun. Lamnya adalah lam fariqah. Wa musliman maf'ulu qotalta. Musliman adalah maf'ul dari qotalta. Wa qad waliyal fi'lu qotalta Maaf, wa qad waliyal fi'la qotalta inil mukhaffafatu atau maaf betul fi'il itu sebagai fa'ilnya berarti waqad waliyal fi'lu qatalta inil mukhaffafata. Dan sungguh fi'il qatalta itu didahului oleh in mukhaffafah. Wa huwa ghairu nasikhin dan qatalta itu bukan fi'il nasikh. Kita kembali ke atas. Awil mudari'u awil mudhari'i ya atau juga mudhari' yang bukan nasikh itu juga ada contohnya. Kaqaulika sebagaimana ucapan mereka in yazinuka nafsika, wa in yashinuka lahiyah. Ya, in yazinuka nafsika, wa in yashinuka lahiyah. Apa maksud dari ucapan ini? Ucapan sebagian orang Arab ini? Kita lihat catatan kaki. Maaf ya, tadi berarti la ya. In nuka la nafsuka. Wa in yashinuka lahiyah. Ya, in nuka la nafsuka. Wa in yashinuka lahiyah. Kita lihat catatan kaki. La nafsuka allamu fariqatun. Ya, lam yang ada pada la nafsuka itu fariqoh. Wa nafsuka fa'ilu yazinu wa mudhafun ilaihi. Dan nafsu di sini itu adalah fa'il bagi yazinu. Ya in yazinuka la nafsuka wa in yashinuka lahiyah. Maka nafsu adalah fa'il dari yazinu, kaf di situ mudhaf ilaihi. Sedangkan lahiyah tadi itu alla mufariqatun ya yaitu lamnya untuk fariqah wahia fa'ilu yashinu. Dan hiya tersebut fa'il bagi fi'il yashinu. Wal ha'u lisakti. Kemudian hak yang ada pada hiyah itu untuk sakit Ya, itu dalam syair ya dalam syair Arab itu untuk ya memberhentikan ya hiyah seperti itu. Kemudian wal makna, apa makna dari ucapan in yash in yazinuka la nafsuka wa in yashinuka la hiyah? Maksudnya adalah inna nafsaka hiyallati tazinuka wa tujammiluka. Ya sesungguhnya jiwa mula itulah yang menghiasimu dan juga memperindah dirimu. Wahiyallati tashinuka wa ta'ibuka. Dan jiwamu jugalah yang menodai dirimu dan juga membawa aib bagi dirimu. Ya, maka dirimu sendiri, jiwamu sendiri itulah yang menghiasimu dan juga memperindah dirimu dan juga dapat menodai dirimu dan membawa aib bagi dirimu. Wa qad waliya inil mukhaffafata fi'lun ghairu nasikhin. Dan sungguh in mukhaffafa tersebut diikuti didatangkan setelahnya itu fi'il yang bukan nasikh. Ya, kita kembali ke atas. Ini tadi banyak contoh-contoh yang disebutkan mengenai fiil yang bukan nasikh, tetapi kesimpulannya di sini wala da'iya li muhakati hadhil amthilatil qalilati. Dan sebetulnya tidak ada perlunya bagi kita. Ya, tidak ada gunanya bagi kita untuk menghikayatkan contoh-contoh yang sebetulnya sangat sedikit ini. Ya, artinya kemudian membenarkan bahwa setelah in itu boleh datang fiil yang bukan nasih karena contoh yang sangat sedikit ini. Ya, tidak perlu wa innama tudhkaru lil ilmi biha. Dan ini itu hanya disebutkan hanya untuk pengetahuan saja. Wa hadza ma'na qawlihi dan ini maksud dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wal fi'lu in lam yakun nasikhan ila akhirih. Wal fi'lu in lam yakun nasikhan eh, sampai seterusnya. Ai maksudnya Innal fi'la idza lam yakun minal af'alin nasikhati fa innaka la tajiduhu ghaliban muttasilan bi inil mukhaffafati. Ya tadi maksudnya sesungguhnya fi'il itu kalau bukan berupa fi'il-fi'il yang nasikh maka sungguh engkau tidak akan mendapatinya secara umum bersambung dengan in mukhaffafah Wa innamal ladzi yattasilu biha fil ghalibi huwal fi'lun nasikhu. Dan sesungguhnya yang bersambung dengan in mukhaffafah tadi secara umum itu hanyalah fi'il nasikh. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.